Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita tentang Ar-Ri'ayin Risalah Al-Usul al Kita masuk insyaAllah al Thani. al Thani dari risalah al-usul al-Thalatha yaitu Marifatu Dinil Islam bil Adillah. Syekh rahimahullah taala menekankan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dalam rangka untuk mendidik kita agar menjadi ahlul itiba dan tidak menjadi ahlul taklid. Ini orang-orang yang mereka itiba beragama berdasarkan dengan dalil-dalil yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang rahmati Allah, beliau awali dengan mendefinisikan, mengenalkan definisi apa itu Islam. Marifatul dinil Islam, wahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar at-tauhid, di atas dasar tauhid. Dan sikap kepatuhan dan ketundukan dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala syirik dan para pelaku syirik. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya yang beliau bawakan ini adalah makna Islam secara am. Artinya Islam yang menjadi ajaran semua para nabi dan para rasul. Di sini ada Islam dengan makna yang am, iman umum, dan ada Islam dengan makna yang khas, makna yang khusus. Adapun Islam dengan makna yang khas adalah Islam yang sempurna yang merupakan risalah akhir zaman yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa tidak beragama dengan dinul Islam yang diajarkan Nabi, maka dia kafir ahlun nar. Sebagaimana yang Rasulullah Sallam katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar Tidaklah seorang pun yang mendengar tentang kerasulanku kemudian dia sampai matinya belum beriman dengan risalah yang aku bawa maka dia pasti akan menjadi ahli nar. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita perlu kembali tegaskan bahwa Islam ini adalah agama semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka beragama dengan agama Islam. Karena yang mengutus semua nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna dina al Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah tidak akan pernah menerima amalan apapun yang bukan dari Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min ahadihim wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama untuk dia wujudkan dalam tok amalan kehidupan selain Islam, maka sama sekali Allah tidak akan pernah mau menerima amal-amal dia dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka simaklah bagaimana penegasan semua para nabi tentang keislaman mereka. Berkata Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku diperintahkan Allah menjadi seorang muslim. Berkata Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam, "Tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Ya Allah matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Nabiullah Musa mengatakan, "Alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Hendalah kalian hanya bertawakal kepada Allah kalau kalian adalah muslim. Nabiullah Sulaiman ketika berdakwah kepada Bilqis mengatakan, waktuni musliman awala uh, ta'lu alayya." Datanglah Anda sebagai seorang muslim dan jangan sombong. Nabiullah Ibrahim ketika mewasiatkan pada anak cucunya, "Ya bunayya, ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama, maka jangan sekali-kali Anda mati kecuali sebagai seorang muslim. Pengikut Nabiullah Isa Ahwari mereka mengatakan washhad bi anna muslimun Saksikan kami lah kaum muslimin. Dengan demikian semua para nabi bahkan jin mereka mengatakan minna salihuna wa minnal qasitun. Minal muslimina di antara kami ada orang Islam dan di antara kami pula ada yang mereka tidak berislam. Dengan demikian Islam adalah agama Allah dan semua para nabi mendakwahkan Islam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ah, Islam dengan makna yang umum ini yang dibawakan oleh beliau dalam pembahasan risalah Al-Usul Athalatha yang merupakan pokok daripada ajaran semua nabi dan rasul. Islam ini hakikatnya seperti itu. Ini Islam dasarnya, pondasinya, makna Islam yang mendasar yang menjadi ajaran semua nabi dan rasul yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Dia berpasrah diri, berserah diri kepada Allah di atas dasar tauhid sehingga tidak ada Islam tanpa tauhid. Dan telah kita sampaikan bahwa pentingnya tauhid ini. Tauhid ini tujuan Allah ciptakan kita manusia. Tauhid ini dengannya Allah turunkan kitab-kitab dan eh, dan rasul-rasul. Dan untuk tauhid ini Allah tegakkan al-wala wal bara. Allah perintahkan kita menegakkan al-wala wal bara. Untuk tauhid ini Allah perintahkan nabinya menghunuskan pedang untuk memerangi manusia hingga mereka menjadi hamba-hamba Allah. Dan untuk tauhid ini Allah masukkan orang ke surga atau orang Allah masukkan orang ke neraka. Tidak ada agama tanpa tauhid. Tidak ada diterima ketaatan tanpa tauhid. Kemudian wal inqiyadu lau Dengan menegakkan ketaatan, dia tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Agama ditekan, diteka, ditegakkan di atas sikap at-ta'ah. As-sam'u wa ta'ah. Itulah ciri kaum mukminin. ma qala ma kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin apabila disuruh oleh Allah dan Rasulnya kecuali ucapannya semata-mata sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Lihatlah ketaatan para sahabat. Bagaimana ketika Allah menurunkan ayat tahrimul khamr menurunkan ayat tentang haramnya khamar, maka mereka tanpa pikir panjang maka mereka mengatakan intahina ya Rab. Kami tinggalkan ya Rab, kami berhenti ya Rab. Kemudian mereka semuanya tumpahkan khamar-khamar yang mereka miliki sehingga digambarkan ganggang Madinah kayak banjir khamar. Para sahabat ketika turun ayat hijab maka mereka ketika mendengar ayat hijab dibacakan para suami mereka atau para laki-laki muslimin maka mereka mencari kain seadanya di rumahnya untuk mengenakan sebagai hijab, sebagai tanda kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Inilah mereka kaum mukminin. Bagaimana menegakkan agama dengan ketaatan. Kemudian yang ketiga, Islam adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Karena syirik perkara yang paling dibenci Allah, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, yang menyebabkan masa kekal dalam neraka, menghancurkan semua amal-amalnya. Maka bagaimana muslim tidak baroah dengan syirik? Bagaimana ada muslim yang mereka ikut serta dalam perayaan upacara syirik? Bagaimana muslim mereka ridha dengan kesyirikan yang, yang ada? Sedangkan Allah paling murka dengan perkara itu tidak akan pernah terjadi. Demikian pula kepada para pelakunya kepada kaum musyrikin. Lebih-lebih mereka menunjukkan sikap sombong. Apalagi mereka memiliki kebencian yang sangat besar kepada kaum muslimin. Permusuhan yang sangat mendasar dengan kaum muslimin. Sebenarnya Allah sebutkan dalam banyak ayatnya. Maka bagaimana muslimin kemudian mereka tidak memiliki al walak wal bara, tidak memiliki bara'ah kepada syirik dan para pelaku syirik. Para pemirsa yang rahmati Allah swt, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semuanya menjadi muslim memahami agamanya, prinsip agamanya dan tidak luntur perkara yang paling mendasar dalam agama dia karena ini merupakan ciri khas tentang keislaman seorang muslim. Semoga manfaat. wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.